Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Sesembahan yang berat disembah tadi dimasukkan terpaksa Baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Ini mereka sudah berbayat, artinya berjanji di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melakukan perkara ini yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah bagaimanapun keadaannya. Demikian pula isi bayatnya adalah untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki Maksudnya adalah larangan untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan isi bayatnya adalah supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Artinya mengambil kekuasaan dari pemerintah yang sah atau dengan nama lain memberontak, maka ini adalah diharamkan di dalam di dalam agama Islam. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim yaitu muttafaqun alaih dan semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim secara sekaligus maka ini termasuk derajat hadis sahih yang paling tinggi termasuk derajat hadis sahih yang paling tinggi apabila disepakati oleh dua imam yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim Baik, setelahnya kita akan membacakan kembali hadis-hadis yang lain yang masih berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Qala al-muallifu hafizahullah taala berkata pengarang hafizahullah taala semoga Allah menjaga beliau wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية بلما mengatakan دندري dari عباس Abbas الله Allah meridai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya barang siapa yang membenci dari amirnya sesuatu. Artinya barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya. Seperti misalnya sebuah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Falyasbir alaih. Maka hendaklah dia bersabar di atas sesuatu tersebut. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari amirnya, amir artinya adalah hakim, yaitu penguasa yang sah, pemimpin yang sah, seperti seorang raja atau seorang presiden. Makanya adalah amir, dia adalah penguasa yang yang sah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari amirnya, seperti kezaliman misalnya, falyasbir alai maka hendaklah dia bersabar di atas sesuatu tersebut. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang dibenci dari amir kita, dari pemimpin kita. Baik berupa kezaliman yang berkaitan dengan fisik atau kezaliman yang berkaitan dengan harta misalnya. Maka beliau mengatakan falyasbir alai maka adalah dia bersabar ya di atas sesuatu tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illahnya, menyebutkan sebabnya. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan. Beliau mengatakan karena sesungguhnya tidak ada seseorang di antara manusia kharaja minas sultan yang dia melakukan pemberontakan kepada penguasa keluar dari ketaatan kepada penguasa shibran meskipun hanya satu jengkal ya shibran ini adalah seperti ini yaitu jarak antara ujung jari kelingking dengan ujung jempol ya, ini namanya satu shibr bahasa Indonesianya apa? satu jengkal ya satu jengkal barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Keluar dari ketaatan kepada penguasa. Artinya dia membangkang atau memberontak kepada penguasa yang sah meskipun hanya satu shiber. Meskipun hanya satu jengkal. Maka fama ta'alai kemudian dia meninggal dalam keadaan membangkang tersebut. Meninggal dalam keadaan dia sebagai seorang pembangkang meninggal dalam keadaan dia sebagai seorang pemberontak kepada penguasa yang sah. Illa kecuali mata mitatan jahiliyah. Kecuali dia meninggal dalam keadaan mitatan jahiliyah seperti meninggalnya di zaman jahiliyah. Seperti sifat meninggalnya di zaman jahiliyah. Jadi masuk di sini adalah ancaman. Ya ancaman seseorang ia memberontak kepada penguasa yang sah. Dan isi ancamannya apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia sebagai seorang yang keluar dari pemerintah yang sah atau memberontak kepada penguasa yang sah, kemudian dia meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan bahaya. Yaitu sifat meninggalnya adalah sepertinya hayahnya orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Bagaimana orang meninggal di zaman jahiliyah? Dahulu sebelum datangnya Islam yaitu di zaman jahiliyah maka mereka tidak mengenal yang dinamakan dengan pemimpin negara. Jadi masing-masing kabilah, masing-masing suku ini tidak mau dikuasai oleh yang lain. Masing-masing suku, masing-masing kabilah tidak mau dikuasai oleh oleh yang lain. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak memiliki pemimpin yang sah dalam keadaan dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, maka seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah, yaitu meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam, meninggal dalam keadaan tidak memiliki pemimpin yang yang sah. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya perbuatan seperti ini, yaitu keluar dari pemerintahan yang sah, dari kepemimpinan yang sah, sampai seandainya hanya satu shiver, yaitu satu jengkal, maka ini sudah membahayakan diri seorang muslim apalagi seseorang yang sudah keluar dari pemerintahan yang sah dalam jarak yang sudah sangat parah dan sudah sangat jauh sekali ya sampai mengangkat senjata misalnya ya kemudian membentuk pasukan kemudian memberontak kepada pemerintah yang yang sah makanya adalah perkara yang sangat jauh dari petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya. Di dalam kedua sahihnya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man kharaja min at-ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata mitatan jahiliyatan ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فكتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini adalah hadis yang ketiga yang beliau sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang keluar dari ketaatan yaitu ketaatan kepada penguasa yang sah wa rokol jamaah dan dia melepaskan diri dari jamaah. Jadi masuk dengan jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin. Kalau kita mendapatkan kalimat jamaah baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud adalah jamaatul muslimin yaitu jamaahnya kaum muslimin beserta imamnya, yaitu beserta penguasa yang sah. Penguasa muslim, dia penguasa yang sah yang muslim beserta rakyatnya kaum muslimin, maka ini adalah jamaatul muslimin. Mereka adalah jamaahnya kaum muslimin. Atau yang dimaksud yang kedua adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu yang Ya jamaahnya para sahabat berpegang teguh dengan jamaahnya para sahabat maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah mereka. Dan orang yang melepaskan diri dari jamaah mereka maksudnya adalah yang jauh petunjuknya dari petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tafsir dari kalimat al-jamaah yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Yang pertama kemungkinan adalah jamaahnya kaum muslimin beserta penguasa yang sah. Penguasa yang yang sah, pemimpin yang sah ya seperti seorang presiden atau seorang raja makanya adalah pemimpin yang yang sah atau yang kedua yang dimaksud adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhu ini adalah tafsiran terhadap kalimat jamaah dan di sana tidak ada ya tafsiran yang lain selain dua tafsiran ini ini adalah tafsiran yang benar ya terhadap kalimat jamaah yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi saw Adapun tafsiran-tafsiran yang lain maka rata-rata kembali kepada dua makna ini. Baik. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dengan jamaah. Maksudnya adalah jamaahnya kaum muslimin. Memberontak kepada penguasa yang sah dan melepaskan dirinya dari jamaahnya kaum muslimin. Maka famata mata mitatan jahiliyah. Kemudian dia meninggal dunia maka dia meninggal seperti meninggalnya orang di zaman jahiliyah. Dan barang siapa yang berperang waman qatal dan barang siapa yang berperang tahta rayatin ummiyah di bawah bendera ummiyah yang dimaksud dengan ummiyah yang berasal dari kata a'ma yaitu buta barang siapa yang berperang tetapi di bawah bendera yang umiyah. Maksudnya bendera yang buta, maksudnya adalah tanpa jelas tujuannya. Tanpa jelas tujuannya. Kita tahu bahasanya di dalam Islam berperang ini yang benar adalah untuk menegakkan kalimat kalimat Allah, yaitu menegakkan la ilaha illallah. Ini adalah tetapi bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Dia berperang tahta rayatin ummiyah di bawah bendera yang buta. Maksudnya adalah tidak jelas tujuannya. Yaghdabu li asabiyah. Marah karena fanatik. Jadi marahnya bukan karena Allah, akan tetapi karena fanatik ya terhadap sukunya misalnya atau fanatik terhadap lembaganya atau dia marah karena fanatik dengan sekolahnya. Kemudian memerangi yang lain. Bukan karena untuk menegakkan kalimat Allah tetapi karena fanatik ya dengan golongan tertentu. Au yad'u li asabiyah atau dia mengajak untuk fanatik. Au yang suruh asabiyatan atau dia menolong orang lain karena fanatik. Ya menolong orang lain bukan karena Allah tetapi karena dia adalah satu desa misalnya atau dia satu negara atau dia satu golongan. Fakutila fakitlatuhu jahiliyah. Dia berperang membela karena fanatik, yang fanatik golongan atau fanatik yang lain bukan karena Allah. Kemudian dia meninggal dunia, maka kitlatu yaitu eh, eh, meninggalnya dia adalah meninggalnya jahiliyah. Meninggalnya dia kitlatuhu adalah meninggalnya jahiliyah, yaitu sifatnya seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka dahulu berperang karena fanatik ya terhadap sukunya. Ya kalau ini adalah sukunya, kabilahnya, maka dia bela salah atau benar. Dan sering sekali terjadi ya kematian. Ya banyak orang-orang yang meninggal tetapi bukan karena untuk menegakkan kalimat kalimat Allah. Isinya adalah fanatik. Fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap kabilahnya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Demikian pula seorang muslim yang dia berperang. Ya kalau di negara kita seperti tawuran misalnya. Ya tawuran antar sekolah atau tawuran antar lembaga. Yang tujuannya adalah untuk fanatik terhadap lembaganya atau organisasinya. Kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan kitlatan jahiliyah. Yang matinya dia adalah mati jahiliyah. Maksudnya adalah seperti keadaan orang yang meninggal di zaman jahiliyah ya meninggal karena bukan karena membela agama Allah akan tetapi ia meninggal karena fanatik terhadap golongannya atau yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha." Dan barang siapa yang memberontak di kalangan umatku, barang siapa yang kharaj yaitu keluar memberontak kepada pemerintah yang sah, ala ummati atas umatku yadribu barraha wa fajiraha. Kemudian dia memukul, menyakiti orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Yang memberontak kepada penguasa yang sah, kemudian dia yadrib, yaitu memukul. Baik yang orang yang bar, yaitu orang yang baik maupun orang yang fajir, yaitu orang yang tidak baik. Yang baik juga dipukul, yang fajir, yang maksiat juga di dipukul. Wala yatahasha min mu'miniha. Dan dia tidak peduli dengan siapa yang beriman di antara mereka. Wala yafi lidhi ahdin ahdahu. Dan dia tidak menyempurnakan perjanjian kepada orang yang memiliki perjanjian. Ya tidak menyempurnakan perjanjian dengan orang yang memiliki perjanjian. Falaisa minni walastu minhu maka aku bukan maka dia bukan termasuk diriku dan aku bukan termasuk dirinya maka aku bukan ter, maka dia bukan termasuk diriku dan aku bukan termasuk dirinya maksudnya bagaimana falaisa minni maka dia bukan termasuk diriku maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku bukan termasuk yang mengikuti jalanku artinya memberontak kepada pemerintah yang sah ini bukan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh yang demikian dan ini bukan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walastu minhu dan aku bukan termasuk dirinya. Maksudnya adalah bara'ah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan demikian, yaitu berlepas diri dari setiap orang yang memberontak kepada pemerintah pemerintah yang sah. Dan ini menunjukkan tentang haramnya sekali lagi memberontak kepada pemerintah yang sah. Haramnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan ada sini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian setelahnya adalah hadis yang keempat yaitu hadis Ummu Salamah wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha an 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba' qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan namanya adalah Hindun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya kalian akan dikuasai oleh umara akan dikuasai oleh umara yaitu pemerintah fata'rifuna arifuna tunkirun maka kalian mengetahui dan kalian mengingkari maka kalian mengetahui dan kalian mengingkari, yaitu mengetahui ada di antara amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan umara tersebut, penguasa tersebut yang mungkar. Ya mengetahui bahwasanya ada di antara penguasa tersebut yang melakukan apa? Kemungkaran. Fata'rifuna wa tungkirun Kalian mengetahui dan kalian mengingkari. Kemudian beliau menyebutkan sikap kita ketika melihat atau e, menyebutkan golongan-golongan manusia ketika melihat kemungkaran seorang penguasa. Golongan-golongan manusia ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Faman kariha faqad bari'a. Maka barang siapa yang benci. Yaitu maksudnya adalah benci dengan hatinya. Barang siapa yang benci, yaitu ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan dia membenci di dalam hatinya, faqad bari'a maka sungguh dia telah berlepas. Artinya terlepas dari dosa karena dia mengingkari sesuai dengan kemampuan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika iman." Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia mengubah dengan tangannya. Maksudnya adalah apabila kita memiliki kekuasaan. Misalnya kemungkaran yang terjadi di rumah kita. Dan kita sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran yang ada di rumah kita maka kita rubah dengan tangan kita. Maksudnya adalah dengan kekuasaan yang kita miliki. Ada kemungkaran di tingkat RT dan kita sebagai seorang ketua RT, maka kita mengingkari dengan kekuasaan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Maksudnya adalah bagi siapa yang memiliki kekuasaan. Baik, Bagi yang tidak memiliki kekuasaan, maka beliau mengatakan fa'ilam yastatiyah. kalau dia tidak mampu, artinya tidak mampu merubah dengan kekuasaannya karena memang dia bukan orang yang berkuasa dan dia bukan seorang yang berwenang, bukan seorang pejabat. Fa'ilam yastatiyah. apabila dia tidak mampu, falyughayyirhu fabilisani. Maka adalah dengan lisannya, yaitu merubah kemungkaran dengan nasihat lisan. Dengan cara diucapkan. Misalnya kita sebutkan dalilnya, ya kita kumpulkan ya orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita bukan penguasa, tetapi kita bisa menasihati dengan apa? Dengan lisan. Kita sebutkan dalilnya ini tidak boleh, Pak. Dalilnya adalah demikian. Ini tidak boleh karena Allah SWT mengatakan demikian. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan lisan, yaitu dengan nasihat. Taib. Kalau misalnya tidak mampu, maka beliau mengatakan fa'ilam illam fabiqalbihi. Kalau dia tidak mampu, kekuasaan dia tidak memiliki, bukan orang yang berwenang. Dia bukan pejabat, dia bukan polisi, dia bukan tentara dan dia juga tidak bisa menasihati dengan lisannya. Dia bukan orang yang pandai untuk membaca dalil atau menasihati orang lain dengan lisannya. Maka dalam keadaan demikian beliau memberikan pilihan yang terakhir fabiqalbihi yaitu dengan apa? dengan hatinya. Bagaimana caranya? Maksudnya hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi hati kecil kita, meskipun kita tidak ucapkan dengan lisan, atau kita mengangkat senjata, atau kita merubah dengan tangan kita atau eh, kekuasaan kita, maka kita mengingkari di dalam di dalam hati kita. Barang siapa yang mengingkari di dalam hatinya, faqad bari'a, maka dia telah berlepas. Artinya dia tidak termasuk orang yang berdosa. Ya kalau kita melihat kemungkaran ya dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuasaan kita tidak mampu, demikian pula dengan lisan kita tidak mampu, kemudian kita ingkari dengan hati kita, maka ini sudah terlepas dari dosa. Artinya dia tidak berdosa. Dan dia dianggap sudah mengingkari kemungkaran tetapi dengan yang paling lemah yaitu apa? Dengan hatinya. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci dengan hatinya, maka dia telah bari' yaitu telah terlepas dari dosa. Waman angkara faqad salim dan barang siapa yang bisa mengingkari maksudnya adalah mengingkari dengan lisannya maka faqad salima maka sungguh dia telah selamat yaitu selamat dari dosa. Dan jadi masuk dengan mengingkari dengan lisan di sini tentunya dengan aturan-aturan yang juga ada di dalam dalil-dalil yang lain. Karena menasihati penguasa dengan lisan ini sudah diatur di dalam agama. Ya bukan seseorang melakukan pengingkaran terhadap penguasa dengan caranya sendiri. Atau dengan emosinya, atau dengan akalnya, atau dengan perasaannya. Tetapi kita mengingkari penguasa atau kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dengan cara yang sudah diatur oleh agama, oleh agama kita. Ya, dan cara untuk menasihati penguasa dengan lisan diantaranya yang pertama harus menjaga arifku yaitu menjaga kelemah lembutan menjaga kelemah lembutan secara umum yang namanya menasehati orang lain ini adalah dilakukan dengan lemah lembut terutama kepada penguasa dan Rasulullah SAW mengatakan Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidak ada di dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan memperindahnya. Sebuah nasihat apabila di situ ada kelemah lembutan, maka nasihat tersebut menjadi nasihat yang yang indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah dan tidak dicabut tidak dilepas dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Apabila sebuah nasihat terlepas dari kelemah lembutan, dicabut darinya kelemah lembutan maka menjadi nasihat yang jelek. Ya meskipun isinya mungkin benar, tetapi karena disampaikan dengan cara yang syadid, disampaikan dengan cara yang keras, maka akhirnya menjadi sesuatu yang yang jelek. Tidak diambil dari sesuatu kelemah lembutan tersebut kecuali akan memperburuk sesuatu sesuatu tersebut. Oleh karena itu Allah Azza wa ketika mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun Allah SWT mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hendaklah kalian pergi yaitu kalian berdua wahai Musa dan juga Harun Pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Yaitu Fir'aun telah melampaui batas. Ya dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan memperbudak ya Bani Israel. Membunuh anak-anak laki-laki di antara mereka. Membiarkan wanita-wanita mereka. Innahu tagha, sesungguhnya dia Fir'aun telah melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan kepada kedua nabinya, "Faqula lahu qawlan layyinan." Maka katakanlah oleh kalian berdua, katakanlah kepada dia yaitu kepada Firaun, qawlan layyinan, sebuah ucapan yang lain. Apa artinya lain? Yang lembut. Qawlan layyinan artinya adalah ucapan yang yang lembut. Bayangkan di sini seorang Firaun ya yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Bahkan mengatakan dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. ini adalah kufur. Ini adalah perkara yang kufur yang jelas. Dan Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan sebagai orang yang yang kafir. Tetapi Allah SWT ya, memberikan pelajaran kepada kedua nabinya yaitu Nabi Musa dan juga Harun supaya tetap menjaga kelemah lembutan di dalam mendakwai Fir'aun. Fakulah lahu kaulan layinan. Nalah kalian berdua mengatakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Diharapkan dia menjadi orang yang yatadakkar. Yaitu mungkin dia ingat. awyaksha yakhsha atau dia takut. Yang diharapkan orang yang mendengar nasihat yang disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sopan, maka diharapkan orang yang mendengar nasihat tersebut dia bisa yatadzakkar atau yakhsha. Ini adalah sebagai usaha kita bagaimana supaya al-haq, supaya nasihat yang baik ini sampai kepada orang yang kita inginkan. Adapun seseorang keras di dalam menasihati seorang penguasa, maka ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam kehidupan sehari-hari, apabila dinasehati oleh orang lain, dan kita tahu kita salah, tetapi dinasehati dengan cara yang keras, tidak sopan, atau menjelek-jelekkan kita, padahal kita tahu itu memang memang perkara yang benar yang dia ucapkan adalah perkara yang yang benar. Tetapi karena disampaikan kepada kita dengan cara yang tidak baik, akhirnya terkadang kita atau seseorang menolak kebenaran tersebut. Menolak kebenaran tersebut. Padahal dia tahu itu memang nasihat yang benar. Nasihat yang bagus, tapi karena disampaikan dengan cara yang tidak benar, maka ia ditolak nasihat tersebut. Kita kepada anak kita juga demikian. Anak kita Ketika kita nasihati dengan cara yang keras, apalagi di hadapan orang lain, dan dia tahu bahasa nasihat kita adalah nasihat yang yang baik, nasihat yang benar. Tetapi karena kita sampaikan dengan cara yang tidak benar, akhirnya dia tidak menerima apa yang kita sampaikan. Kalau ini terjadi pada seorang rakyat biasa, ya seorang anak kecil atau seperti kita misalnya, tidak mau dinasihati dengan cara yang keras, Lalu bagaimana dengan penguasa yang dia memiliki jabatan dan dia adalah orang yang biasa dihormati oleh orang lain yang memiliki nama baik yang dipuji oleh manusia. Dia memiliki kehormatan, kemudian kita nasihati dengan cara yang keras. Dia seakan-akan menghina penguasa tersebut. Lalu bagaimana kita mengharap nasihat kita akan diterima oleh oleh penguasa. Oleh karena itu di antara nawabitnya aturannya ketika menasihati penguasa adalah dengan lemah lembut, yaitu dengan cara yang sopan, dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang kedua di antara aturannya adalah dilakukan dengan sir, dilakukan dengan sir, yaitu dengan rahasia, tanpa membuka aib penguasa tersebut, tanpa membuka atau membongkar kekurangan-kekurangan dan juga dosa-dosa penguasa tersebut di hadapan khalayak ramai atau di depan orang banyak. Ini adalah di antara adabnya. Dan ini diambil dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arada ayyan sahalidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khud biyadihi wal yakhlu bihi fa in qubila minhu fadzaka wa illa qad adda alladhi alaihi beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada di sultan yaitu kepada penguasa yang sah barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa yang sah fala yubdilahu ala niyah maka janganlah dia terus terang. Maksudnya adalah jangan sampai dia ya menasihati pemerintah secara terang-terangan, didengar oleh orang lain, didengar oleh orang banyak. Fala yubdillahu alaniyah. Ini yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menasihati pemerintah dengan sir. Oleh karena itu belum mengatakan setelah itu fal yakhud biyadihi. Maka adalah dia mengambil tangan penguasa tersebut wal yakhlu bihi dan adalah dia berempat mata dengan penguasa tersebut. Ini maksudnya adalah kinayah yang seseorang ketika menasihati pemerintah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena beliau mengatakan dalam engkau adalah dia mengambil tangannya dan yakhlu bihi yaitu berkolwat, berduaan, artinya sembunyi-sembunyi di dalam nasihat. Ya, dan ini menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan apa? keikhlasan. Kita ini di dalam hatinya memang ingin kebaikan bagi penguasa tersebut. Yang penting beliau mendengar ya nasihat kita, yang penting beliau e, mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan dan tidak ingin membongkar aibnya kepada orang lain. Ini menunjukkan keikhlasan orang yang akan menasihati yaitu e, ber, ber, berempat mata dengan penguasa tersebut. Fa'in kubila apabila diterima nasihatnya. Ya kita sudah berusaha ya dengan cara yang benar, dengan cara sembunyi-sembunyi dan sampai nasihat kita kepada pemerintah tersebut. Fa in qubila minhu, apabila diterima nasihatnya, fadaka maka itulah. Maksudnya itulah yang kita inginkan. Ya, diterima nasihatnya, kemudian dirubah peraturannya, ya mengeluarkan peraturan yang baru yang lebih baik daripada yang awal, maka itulah yang kita inginkan. Ya, wa illa kalau tidak diterima, kita sudah menasihati dengan baik, dengan cara yang lemah lembut, ya dengan empat mata, tidak ada yang melihat selain kita dan juga beliau. Ternyata tidak diterima. Apa nasihat beliau? Apakah kita disuruh memberontak? Atau kita disuruh mengumpulkan orang banyak, kemudian mengumbar aib dan juga kekurangan penguasa? Tidak. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Qad addalladzi alaih. Maka sungguh dia sudah melakukan kewajibannya. Jadi kalau tidak diterima yang sudah. Yang penting saya sebagai seorang rakyat sudah menyampaikan, sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang rakyat. Saya adalah seorang rakyat, seorang muslim sebagai saudara dari penguasa tersebut dan kewajiban saya sebagai seorang rakyat adalah membantu dia penguasa diantaranya adalah memberikan pendapat atau memberikan nasihat yang baik. Kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak, maka saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang rakyat. Seandainya dia meninggal dunia. Dan ditanya oleh Allah SWT kelak di akhirat, maka dia sudah bisa menjawab. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan kepada penguasa tersebut. Ya, saya sudah sampaikan e, apa yang bisa saya sampaikan. Dan hidayah itu bukan di tangan seorang penasehat. Eh, nasihat, eh, hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan kita sebagai seorang yang menasihati. Kita kewajibannya hanya menyampaikan. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat mudah. Yang kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan nasihat tersebut. Ya dengan cara yang sudah diatur oleh Allah dan juga Rasulnya. Kalau sampai dan diterima, Alhamdulillah. Caranya benar, hasilnya juga Itulah yang kita inginkan. Tetapi kalau tidak diterima, kita sudah memakai jalan yang benar. Adapun masalah hidayah, diterima atau tidaknya nasihat tersebut, maka ini adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan di tangan di tangan kita. Dan Allah mengatakan, Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita tidak bisa memberikan hidayah, taufik, memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Seandainya kita mencintai seseorang dan kita ingin supaya orang tersebut mendapatkan hidayah dan kita sudah berusaha ia mengajak dia ia mengajak dia untuk mengikuti kajian mengajak dia untuk membaca buku ini dan buku itu tetapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah maka memang yang namanya hidayah taufik ini di tangan Allah dan bukan di tangan kita bahkan bukan di tangan para rasul. Para nabi dan rasul yang mereka adalah afdolun nas. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Dan mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling dalam ilmunya. Yang paling bagus dakwahnya. Tetapi yang namanya hidayah bukan di tangan para nabi dan juga para rasul. Kewajiban mereka adalah al-balagul mubin. Kewajiban mereka adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya Hidayah itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Baik. Kemudian setelah itu walakin man radiya wa taba. Jadi kalau ingin menasihati dengan lisan, maka dengan peraturan atau aturan yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah dengan lemah lembut, kemudian yang kedua dengan rahasia. Ya, dengan rahasia. Kemudian di sana ada golongan yang lain. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam walakin man radiya wa taba. Golongan yang pertama dan kedua selamat. Yaitu yang mengingkari dengan hatinya, demikian pula yang mengingkari dengan lisan tetapi dengan aturan yang tadi kita sebutkan. Maka mereka adalah orang-orang yang salimun. Mereka orang-orang yang selamat. Ya selamat dari dosa. Di sana ada orang yang tidak selamat. Siapa mereka? Walakin man radiya wa taba'. Akan tetapi orang yang ridha dan juga orang yang mengikuti. Ada dua golongan yang yang di sini mereka juga terkena dosanya. Golongan yang pertama adalah man radiya. Orang yang ridha. Artinya ridha dengan kemungkaran tersebut. Tadi kita sebutkan ini adalah tentang permasalahan seorang penguasa yang melakukan kemaksiatan atau melakukan kemungkaran. Kalau ada di antara kita sebagai rakyat yang ridho dengan kemungkaran tersebut. Ya seorang penguasa misalnya dia minum minuman keras. Dan di dalam hati seorang di antara kita ridho dengan perbuatan tersebut. Ya bukan mengingkari dengan hatinya tetapi hatinya ridho dengan perbuatan tersebut. Maka orang tersebut mendapatkan dosanya meskipun dia tidak ikut yang melakukan kemungkaran tersebut. Kalau di dalam hatinya ada keridhaan, senang dengan perbuatan kemungkaran tersebut, perbuatan yang mungkar tersebut, maka dia juga mendapatkan dosanya meskipun dia tidak ikut melakukan kemungkaran tersebut. Mendengar misalnya seorang penguasa melakukan korupsi. Kemudian dia mendengar dan ridho di dalam hatinya dengan perbuatan tersebut, maka dia juga mendapatkan dosanya meskipun dia tidak ikut melakukan korupsi tersebut. Tetapi dia karena ridho di dalam di dalam dirinya maka dia juga mendapatkan dosa. Ini golongan yang ketiga mereka ridho dengan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh penguasa. Padahal kewajibannya tadi adalah kita ingkari dengan apa? Dengan hati kita minimal. Kalau ridho dengan hatinya meskipun dia tidak melakukan maka dia berdosa. Kemudian yang keempat wataba dan dia mengikuti. Artinya selain ridho di dalam hatinya, dia juga mengikuti perbuatan mungkar tersebut. Ya, golongan yang ketiga tadi yang sebelumnya dia ridho dengan hatinya tetapi tidak mengikuti dengan perbuatan. Tetapi golongan yang keempat selain dia ridho dengan hatinya, dia juga ikuti dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi ridho dengan perbuatan mungkar tersebut yang dilakukan oleh penguasa dan dia juga ikut-ikutan mengikuti kemungkaran tersebut. Ini adalah yang paling parah. Ini adalah yang paling yang paling parah karena dia ridha dengan hatinya, demikian pula dia ikuti dengan perbuatannya. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Mereka bertanya yaitu para sahabat ketika mendengar tentang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak ada penguasa-penguasa yang zalim penguasa-penguasa yang melakukan perbuatan yang mungkar. Kalau mereka yaitu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Kami sebagai rakyat, bolehkah kami memerangi penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut? Ini yang bertanya siapa? Para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Boleh enggak halal atau haram kami memerangi mereka yaitu para penguasa yang melakukan kemungkaran tersebut. Apa yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika ditanya oleh para sahabat, bolehkah kami memerangi penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran tersebut? Qala la. Beliau mengatakan la. Artinya apa la? Tidak. Artinya tidak boleh kita memerangi penguasa-penguasa yang melakukan kemungkaran atau dia melakukan kezaliman. Ini adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan petunjuk siapa yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa seperti misalnya korupsi atau kedoliman yang dilakukan oleh penguasa, maka ini tidak membolehkan kita untuk keluar dan memberontak kepada pemerintah yang yang sah. Nabi SAW ditanya, Ala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka? Boleh mengatakan la. Beliau mengatakan tidak. Ma sallau selama mereka masih melakukan salat. Selama mereka masih melakukan salat yaitu sebagai seorang muslim dan dia melakukan salat maka tidak boleh kalian memerangi mereka. Ya selama dia masih melakukan salat dan ini menunjukkan tentang keutamaan solat lima waktu di dalam agama kita. Sehingga Nabi SAW menjadikan ini sebagai ukuran seseorang muslim atau tidak tidak muslim. La ma Tidak selama mereka masih melakukan solat. Artinya ketika dia masih melakukan solat berarti dia adalah seorang muslim. Dan kalau tidak melakukan solat berarti dia bukan orang orang muslim. Oleh karena itu dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kita kaum muslimin dengan mereka yaitu orang kafir adalah as-shalah yaitu salat lima waktu barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir yaitu keluar dari agama agama Islam ini menunjukkan tentang ya pentingnya ya kedudukan salat di dalam agama kita baik ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya itu di dalam sahih Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa amara alaihim rajulan minal ansar wa amarahum an yuti'uh faghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau beliau mengatakan menceritakan tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah jadi dimaksud dengan syariah adalah sebuah pasukan. Yang mengutus syariah yaitu sebuah pasukan. Wa ammara alaihim rajulan minal ansar. Kemudian beliau menunjuk seorang ansar sebagai pemimpin di dalam pasukan tersebut. Menunjuk seorang ansar sebagai pemimpin di dalam pasukan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan tersebut untuk mentaati pemimpinnya yaitu mentaati panglimanya, mentaati pemimpin pasukan tersebut. Fakultiba alaihim. Maka marahlah ya pemimpin pasukan tersebut atau panglima pasukan tersebut yaitu karena satu sebab ya panglimanya marah. Ya karena satu sebab panglima pasukan tersebut marah. Kemudian dia mengatakan kepada pasukannya. Apa yang dia ucapkan? Alaysa qad amara an nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian itu pasukannya untuk mentaati aku? Qalu bala. Mereka mengatakan iya. Qal qad azamtu alaikum lama jama'tum hataba wa awqadtum naran thumma dakhaltum fiha. Kemudian panglima pasukan ini, yaitu dari kalangan Ansar ini, setelah dia mendengar ucapan para pasukannya yang mengikrarkan, yang menyetujui bahwasanya mereka diperintah untuk mengikuti dan juga mentaati pemimpin pasukan tersebut, maka pemimpin pasukan tadi mengatakan, sungguh aku telah berazam, aku telah bertekad untuk mengumpul, supaya kalian mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kalian menyalakan api. Kemudian silahkan kalian memasuki api tersebut. Jadi dia marah. Ya, panglima pasukan tadi marah. Ya, karena satu sebab. Kemudian mengatakan kepada pasukannya, tadi kan Nabi menyuruh kalian untuk taat kepadaku. Iya atau iya? Mereka mengatakan iya. Kemudian setelah itu, ya pasuk, eh, beliau mengatakan, yaitu panglima pasukan tadi mengatakan, Aku telah berazam, bertekad untuk supaya kalian mengumpulkan kayu bakar dan kalian menyalakan api, kemudian silahkan kalian masuk ke dalam api tersebut. Artinya menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam api. Ya. Kemudian fajama'u hataban. Maka pasukannya segera mereka mengumpulkan hataban, yaitu mengumpulkan kayu bakar. Karena ini adalah perintah dari siapa? Dari panglima fa'auqadu naran. Kemudian setelah mengumpulkan kayu bakar, mereka menyalakan api. Falamma hammu biddukhul. Kemudian ketika mereka hampir masuk ke dalam api tersebut. Ya hampir mereka masuk ke dalam api tersebut, faqama yanduru ba'dhum ila ba'd. Mereka fabainamahum kadalik. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, id khamadatin naru wasakana ghadabuh. Tiba-tiba api tersebut padam, yaitu dengan kehendak Allah api tersebut padam wasakana ghadabuh dan panglima tersebut berhenti marahnya. Nah, dalam keadaan demikian, yaitu dalam keadaan mereka saling memandang satu dengan yang lain dan berbicara ya bahwasanya kita ini beriman dengan Nabi ingin selamat dari neraka. Lalu kenapa kita sekarang masuk ke dalam api? maka Allah mengendaki api tersebut ya e, padam demikian pula panglima tersebut mulai mereda amarahnya fadzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam maka kejadian ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarnya faqala maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau dakhaluha ma kharaju minha abadan innamat ta'atu fil ma'ruf Beliau mengatakan, "Lau dakhaluha." Seandainya mereka masuk atau benar-benar masuk ke dalam api tersebut. Artinya mengikuti ucapan panglimanya. Seandainya mereka benar-benar masuk ke dalam api tersebut karena mengikuti ucapan panglimanya, ma kharaju minha abadan, niscaya mereka tidak akan keluar dari api tersebut selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah perbuatan dosa Artinya menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Seandainya mereka mengikuti ucapan panglima tadi untuk masuk ke dalam api, niscaya mereka tidak akan keluar dari api itu selama selama-lamanya. Maksudnya ini justru adalah perbuatan dosa. Kenapa? Termasuk perbuatan dosa padahal dia mengikuti ya ucapan panglimanya. Beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Karena sesungguhnya yang namanya taat yaitu taat kepada pemimpin itu adalah di dalam kebaikan. Di dalam apa? Kebaikan, yaitu di dalam kebenaran. Jadi yang namanya taat kepada pemimpin yang sah, itu ketaatan yang terikat. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita taat apabila dia memerintahkan dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila tidak bertentangan dengan syariat. Adapun apabila dia memerintahkan yaitu seorang penguasa, seorang pemerintah memerintahkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Seperti misalnya menyuruh kita untuk melakukan riba atau menyuruh kita untuk melakukan e, minuman keras atau menyuruh kita untuk berzina dan seterusnya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada kepada Allah. Atau di sini beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf yaitu ma'ruf di dalam syariat. Yang dikenal benar di dalam syariat. Adapun di dalam kemaksiatan maka tidak boleh kita mendengar perintah tersebut. Jadi seandainya tadi itu ya para sahabat eh, yang yang yang dipimpin oleh seorang ansor tadi mengikuti perintah pasu, eh, panglima pasukan tadi maka ini adalah sebuah kemaksiatan karena panglima pasukan tadi menyuruh dengan sesuatu yang maksiat. Yaitu menyuruh bunuh diri. Ini adalah ya perintah berbuat maksiat karena bunuh diri ini adalah perbuatan maksiat. Ya, bunuh diri ini adalah maksiat yang seseorang diancam dengan neraka bagi orang yang bunuh diri. Seandainya mereka mentaati ya panglima pasukan tadi di dalam kemaksiatan ini, maka mereka telah meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya mereka masuk benar dalam api tadi, maka mereka tidak akan keluar dari api tadi menunjukkan tentang kemaksiatan hal tersebut dan beliau menerangkan bahwasanya ketaatan ini hanya di dalam perkara yang benar. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kedua sahihnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan disampaikan ke depan dengan kertas. Nah, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim dan yang jelas kefasikannya? Oh. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim dan yang jelas-jelas kefasikannya? Sebagian sikap tersebut sudah kita sebutkan di dalam majelis kita ini. Di antaranya yang pertama adalah kita ingkari sesuai dengan kemampuan. Kita ingkari sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa mengingkari dengan lisan, maka kita lakukan. Tetapi dengan aturan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara yang sopan dan juga lemah lembut. Kalau tidak mampu, maka dengan hati kita. Itu minimal kita ingkari dengan hati kecil kita. Kita mengingkari kemungkaran tersebut, kita mengingkari kezaliman tersebut. Kita tidak ridho dengan kezaliman dan juga kefasikan yang beliau lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita mentaati beliau di dalam kemaksiatan. Artinya apabila menyeru ya pemimpin tersebut kepada kefasikan atau menyeru dan mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaati di dalam kemaksiatan tersebut. Tidak boleh kita mentaati di dalam kemaksiatan tersebut karena Nabi SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu adalah di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Dan ya, di dalam hadis yang lain beliau mengatakan fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. E, apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan, yaitu seorang pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Maksudnya tidak boleh kita mendengar perintah yang isinya adalah maksiat tersebut dan tidak boleh kita mentaati perintah yang isinya adalah maksiat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat atau yang kelima adalah bersabar atas kedoliman penguasa. Bersabar atas kedoliman penguasa. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an yasbir 'alaih." Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, dari penguasanya, seperti kezaliman misalnya, falyasbir alaih maka hendaklah dia bersabar. Jadi kalau dia melakukan kezaliman yang sampai memukul kita atau mendolimi kita atau mengambil harta yang kita miliki, maka kita bersabar. Ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam hadis yang lain beliau mengatakan wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak. Meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu, Isma wa ati. Maka adalah engkau tetap mendengar dan tetaplah engkau mentaati. Demikian pula di antara adabnya larangan kita untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi kezaliman yang dia lakukan, kefasikan yang dia lakukan ini tidak membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Dan saya sebutkan di sini ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ucapan siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ini beliau sebutkan di dalam uh, kitab beliau. Beliau mengatakan wa ammal khuruju alaihim yaitu di dalam syarh Nawawi untuk uh, sahih Muslim. Jadi dia dinamakan dengan Al-Minhaj. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibni Al-Hajjaj. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau uh, menerangkan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau ini, "Wa ammal khuruju 'alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin." Wa in kanu fasaqatan zalimin. Wa qad tadaharat al ahadithu bimakna ma dzakartuhu wa ajma'a ahlu sunnati ala annahu la yan'azilu as-sultanu bil fisq. Beliau mengatakan rahimahullah yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan semua insyaallah tahu siapa al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan adapun memberontak kepada penguasa dan juga memerangi mereka faharamun maka yang demikian adalah haram. Adapun memberontak kepada penguasa dan memerangi mereka faharamun maka itu adalah haram bi ijma'il muslimin dengan ijma' kaum muslimin. Jadi seluruh kaum muslimin dengan berbagai mazhab maka mereka bersepakat ya para ulamanya bersepakat tentang haramnya keluar dan haramnya memberontak kepada penguasa yang sah. Bagaimana kalau dia adalah penguasa yang fasik atau penguasa yang zalim? Beliau mengatakan wa in kanu fasaqatan zalimin. Meskipun mereka yaitu penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik, meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa in kanu fasaqatan zalimin. Meskipun mereka para penguasa tersebut adalah orang-orang yang fasik dan juga orang-orang yang zalim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, demikian pula kefasikan, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, ini tidak boleh menjadikan kita keluar dan memberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh, tadhaharat al-ahadith, sudah banyak hadis-hadis yang menerangkan dengan seperti yang aku sebutkan. Dan ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya seorang atau penguasa ya seorang pemerintah yang sah, seorang penguasa yang sah tidak diturunkan, tidak dilengsarkan hanya karena bil fisqi hanya karena ini ucapan siapa? Al Imam An Nawawi dan beliau menyebutkan ini adalah ijma ahlu sunnah bahwasanya tidak boleh kita melengsarkan seorang penguasa hanya karena apa? kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi yang bisa kita lakukan tadi adalah mengingkari dengan hati minimal atau kalau kita bisa menasihati dengan lisan maka kita memakai cara yang sudah disyariatkan dengan cara yang sopan dan juga lemah lembut dan juga dengan cara yang sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang sir. Baik. Dan bagaimana sikap kita terhadap ulama-ulama su yang sudah jelas keburukannya, ucapan dan juga akhlaknya. Kita hendaklah berhati-hati dengan uh, sebagian orang yang mereka mengajak kepada kesesatan atau mengajak kepada fitnah, mengajak kepada pemberontakan. Maka kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan mereka dan juga ajakan-ajakan mereka karena ini bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita hormati dan kita jaga ya kehormatan mereka. Tetapi kalau sampai ada ucapan mereka yang menyelisih dalil, maka tidak boleh kita mendahulukan ucapan ulama di atas dalil. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan ulama di atas apa? Di atas dalil. Apabila kita tahu bahasanya ucapan tersebut tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.